Kita lanjutkan kajian kitab syarah Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullah dengan syarahnya dari Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala. Dan sampai pada ucapan musannif al-muallif wa huwa al-Imam Al-Barbahari wa kullama sami'ta min min al-athari syai'an مما لم يبلغه عقلك انه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن وقوله ان الله ينزل الى السماء الدنيا وينزل يوم عرفه وينزل يوم القيامه وان جهنم لا يزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه وقول الله تعالى للعبد إن مشيت إلي هرولت هرولت إليك وقوله خلق الله آدم على صورته وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة وأشباه هذه الأحاديث فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضا ولا تفسر شيئا من هذه بهواك فإن الإيمان بهذا واجب فمن فسر شيئا من هذا بهواه ورده فهو جهمي أخواني في الدين أعزكم الله Kali ini kita masuk pada pembahasan yang sungguh sangat penting dan sangat rawan. Banyak orang yang terjerumus dalam kesesatan, tergelincir ketika memahami hadis-hadis dalam keadaan tidak memiliki kaidah ini yang diajarkan oleh Imam Al-Barbahari dan para ulama ahlu sunnah. Kata beliau, setiap engkau mendengar riwayat-riwayat yang akalmu belum bisa memahami atau mendapati ucapan Rasulullah yang engkau bisa belum bisa memahami seperti dia contoh-contohnya seperti hadis ucapan Rasulullah SAW qulubul ibad baina asbu'aini min asabi'ir rahman hati-hati para hamba di dua jemari Allah yang Maha Rahman. Yaqallibuhu kaifa yasha. Akal kita tidak bisa mengerti bagaimana membolak-balikan sekian hati di dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula contoh kedua. Innallaha yanzilu ila sama'id dunya. Allah turun ke langit dunia atau turun pada hari Arafah. Bukan atau dan turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir dan juga di hari Arafah. Atau hadis wa yanzilu yawmal qiyamati. Hadis bahwa Allah turun nanti pada hari kiamat ke langit dunia. Atau seperti hadis tentang jahannam yang Allah sudah mengatakan la amla anna jahannama sungguh kami akan penuhi neraka jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Maka setiap dilemparkan manusia dan jin dari orang-orang kafir, musyrikin, selalu jahannam menyatakan hal min mazid. Apakah ada tambahan? Apakah ada tambahan? Setiap Allah katakan halim talati, apakah kau telah penuh? Berkata jahannam, hal min mazid. Apakah ada tambahan lagi? Setiap dikatakan halim talati, kulo hal min mazid. Apakah ada tambahan? Sampai ini yang kita maksud sulit untuk bisa dinalar oleh otak-otak dan akal-akal sempit kita. Sampai Allah memasukkan ujung jarinya ke dalam neraka jahanam. Fayanzawi ba'duha ala ba'd. Maka sebagian neraka saling bertukar dengan sebagian yang lain dan berkata, kop kop cukup cukup." Artinya, kalau surga kurang penduduk, Allah menciptakan makhluk masuk ke dalam surga. Rahmat Allah swt taala. Allah menciptakan kemudian dimasukkan. Tapi kalau neraka tidak kemudian Allah menciptakan makhluk kemudian dimasukkan dalam neraka, Nolim. Tidak. Tanpa sebabnya, tanpa alasannya tidak. Maka ikhwan ibn a'azakullah Allah swt memasukkan ujung kakinya ke dalam jahannam Dan jahannam berkata, op op, Ini juga sulit. Untuk kita bayangkan seperti apa. Akal kita nggak mampu untuk membayangkan seperti apa. Atau seperti hadis In masyaita ilayya harwaltu ilaika. Kalau engkau berjalan kepadaku kata Allah, aku akan berlari mendekati engkau. Kalau engkau berjalan mendekati aku, aku akan berlari kata Allah. Ini juga Gak bisa dibayangkan dengan akal-akal kita. Demikian pula hadis. Khalaqallahu Adam ala suratihi. Allah menciptakan Adam di atas bentuknya. Hadis sahih. Bahkan sebagian menyebutkan dengan tegas ala suratir rahman menciptakan Adam di atas bentuk Ar-Rahman. Ini juga sulit untuk dipaham dengan akal. Atau ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam raaitu rabbi fi ahsani surah. Kata Nabi, aku melihat Rabbku dengan sebaik-baik bentuk, dengan sebaik-baik bentuk. Wasbahu hadhil ahadis dan hadis-hadis yang seperti ini. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, jika engkau mendengar hadis-hadis yang seperti ini atau yang semirip dengan ini, maka manhaj ahlu sunnah adalah alaika bit taslim, atasmu untuk menerima wat dan percaya. Wat dan menyerahkan kaya apanya seperti apanya maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna tafwid. Makna tafwid dari beliau ini bukan seperti makna tafwidnya aliran mufawwidah. Kalau aliran mufawwidah, aliran sesat, itu mentafwid maknanya. Maknanya enggak tahu. Maknanya enggak tahu, terserah Allah. Maknanya enggak tahu, terserah Allah. Ini bukan tafwid, ini tajhil, pembodohan. Tidak mungkinlah Allah berfirman gak ada maknanya, gak mungkin. Gak mungkinlah Rasulullah SAW bersabda, berbicara, tapi gak ada maknanya. Ya gak mungkin. Maka at-tafwid bagi salaf, bagi ulama ahli sunnah itu bukan menyerahkan maknanya. Menyerahkan kayak apanya, seperti apanya. Wallahu ta'ala a'lam. Karena akal kita tidak mampu. Pikiran kita tidak nyam, tidak sampai. Waridha dan ridho kepada berita-berita tersebut. Wala tufassir syai'an min hadhihi bihawak. Dan jangan menafsirkan sedikit pun dari hadis-hadis yang seperti ini dengan hawa nafsumu. Ini kaidah yang harus kita pegang. Tanpa kaidah ini niscaya naudzubillah kita akan tergelincir. Tanpa prinsip-prinsip ini niscaya kita akan sesat dalam memahami, akan salah dalam memahami dan akan menyimpang jauh dari kebenaran. Fa'alaika bitaslim wa alaika bitasdiq wa tafwid dan menyerahkan kaifiahnya kepada Allah ridho dengan hadis tersebut dan jangan lancang menafsirkan sedikit pun dari hadis-hadis ini dengan hawa nafsumu. Jangan. innal iman bihada wajibun. Karena beriman dengan berita-berita ini wajib. Beriman dengan berita-berita ini wajib. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan ujung kakinya ke dalam neraka jahanam. Sehingga neraka menyatakan qat, qat. Dan jangan ditafsirkan dengan yang enggak-enggak. Yang jelas kaki Allah tidak sama dengan makhluk. Neraka kita tidak pernah tahu kayak apa. Berbicaranya juga tidak tahu seperti apa. Maka katakan saja na'am aman nabihi. Adapun kaifiahnya kami tidak mengetahuinya. Wallahu taala a'lam. Ini manhaj ahli sunnah yang selamat. Yang selamat. Menolak celaka. Karena menolak berita dari Rasul. Kalau menolak Celaka dia karena menolak ucapan Rasulullah SAW yang sahih dalam kitab-kitab sahih bahkan sebagiannya mutawatir. Menolak ucapan Rasul berbahaya sekali. Atau menyelewengkan maknanya kepada makna lain. Ini juga lancang. Keberanian yang tidak terpuji. Berani merubah-rubah ucapan Rasulullah. Merubah-rubah ucapan Allah. Menariknya ke sana kemari. Tanpa ilmu. Tanpa ada bukti. Jangan. Maka yang semestinya kita katakan kami percaya, kami beriman dan kami tidak tahu seperti apa hakikatnya atau tidak tahu seperti apa kaifiahnya. Fa imana bihada wajib karena beriman dengannya adalah wajib. Faman fassara syai'an min hada bihawak barang siapa menafsirkan hadis-hadis seperti ini dengan hawa nafsunya dengan hawa nafsunya Waradahu fahuwa jahmiyun. Apalagi menolaknya, maka itu adalah jahmi, pengikut Jahm bin Safwan. Aklani, lebih parah dari Mu'tazilah. Jahmiyah lebih parah dari Mu'tazilah. Sudah kita contohkan beberapanya dengan syarahnya Sosal Al-Fauzan. Dan terakhir kita bahas ketika menafsirkan atau ketika menjelaskan tentang ucapan Allah, eh, ucapan Rasulullah SAW dalam hadis Qudsi. Oh Allah berfirman, Man atani yamshi ataituhu harwalah. Dan siapa yang datang kepadaku dengan berjalan, maka aku mendatanginya dengan berlari. Harwalah berlari-lari kecil. Bimana, maknanya sudah jelas yaitu kalau engkau bersegera mendekat pada Allah, Allah lebih bersegera lagi mendekat kepadamu. Kalau engkau bersegera meminta ampun kepada Allah dengan ketaatan, dengan amal saleh, maka Allah bersegera untuk memberikan ampunan kepadanya, menghapuskan dosa-dosanya dan memberikan hajat-hajatnya. Sebagaimana kamu mendekat pada Allah, dengan berjalan itu bukan berjalan sungguhan. Ya kan? Bagaimana mendekat pada Allah? Berjalan kaki atau beramal saleh? Taqarrub ilallah mendekatkan diri kepada Allah dengan amal saleh, dengan ibadah, tapi diungkapkan dengan kalimat yamshi, berjalan kepada Allah. Maksudnya beribadah, beribadah, beramal saleh, bertakwa, puasa, salat, dikir. Demikian pula tentunya mendekatnya Allah kepada kalian. Artinya dengan ampunan, mendekat dengan berbagai macam balasan-balasan yang baik, penghapusan dosa ila Demikian pula kalimat fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum. Mereka memperolok-olokkan kaum mukminin. Allah memperolok-olokkan mereka. Tentunya Walaupun kalimatnya sakhira, mereka sakhira, Allah sakhira. Sama-sama memperolok-olokkan. Maknanya berbeda. Maknanya berbeda. Tentunya tidak sama. Allah memperolok-olokkan mereka dengan mereka memperolok-olokkan agama. Tidak sama. Sama juga dengan ayat lain. Innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim. Kata munafikin, kami cuma main-main. Kita cuma memperolok-olokan mereka. Kata Allah, Allah yastahzi'u bihim. Allah yang mempermainkan mereka. Ini juga sama. Walaupun lafadznya sama yastahzi, tentunya tidak sama. Allah memperolok-olokkan mereka dengan mereka memperolok-olokkan agama. Fayajib ma'rifatu hadhil qawaid. Maka harus kita pahami kaidah ini. Kaidah yang diajarkan oleh Imam Al-Barbahari dan juga para imam-imam Ahlus Sunnah. Liyakun al-insanu ala basirah agar manusia mengerti dan memiliki basirah, memiliki pandangan yang benar. Wa ya'rif madhhab salaf dan mengetahui madhab salaf padanya Alladzina hum asbat minhu wa a'lam minhu. Karena salaf lebih tahu, lebih mantap ilmunya, lebih rasikh, lebih dalam ilmunya. Wala bi fahmihi wa aqlihi. Jangan anggap remeh, jangan anggap kecil pemahaman salaf. Dan jangan anggap remeh, jangan anggap kecil akal-akal para salaf yakni para sahabat, para tabi'in, para tabi' tabi'in, mereka mendapatkan hadis-hadis yang demikian, ayat-ayat yang demikian, mereka percaya dan mereka terima. Dalam keadaan mereka tetap yakin Allah tidak sama dengan makhluk. Dalam keadaan tetap yakin tidak sama Allah dengan makhluk, maka ketika lafat-lafat itu sama, tetap mereka menyatakan tidak sama maknanya. Allah memperolokkan mereka dengan mereka memperolokkan Allah tidak sama. Allah mempermainkan mereka dan mereka mempermainkan Allah tidak sama. Wa makaru wa makar Allah, wallahu khairul makirin. Mereka membuat rencana tipu daya, Allah pun membuat rencana. Dan Allah sebaik-baik yang membuat rencana. Tidak sama. Allah maha mulia. Maka semua fi'ilnya, perbuatannya memperolokkan, mempermainkan mereka atau kalimat merencanakan, membuat makar, sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kesempurnaannya, sesuai dengan keadilannya. Tidak mungkin Allah berdusta. Mereka membuat makar kadang-kadang dengan tipuan. Allah tidak mungkin. Allah Subhanahu wa tidak perlu yang demikian untuk membuat rencana-rencananya. Baik. Maka hendaklah kita kembali kepada salam Lihat bagaimana mereka yusbita wa yusbita lillahi asya'a la yadri anha bina'an ala dawahir aw mutasyabihat. Jangan kamu anggap kecil salaf, anggap remeh para salaf bahwa salaf itu enggak pernah mau mikir. Kita nih yang mikir katanya. Akhirnya apa? Yusbit lillahi asya'a. Akhirnya menetapkan bagi Allah sekian perkara yang dia nggak ngerti. Nggak paham. Hanya karena lihat dohir-dohirnya. Sakhiro sama sakhiro berarti sama. Hanya karena lihat kalimatnya dianggap sama. Akhirnya terjerumus di dalam musyabbiha. Aliran musyabbiha. Aliran yang menyamakan Allah dengan makhluk. Atau karena merasa lebih cerdas dari salaf, kemudian menafsirkan itu maksudnya bukan begitu, maksudnya begini. Ini maksudnya bukan begini, tapi maksudnya begitu. Ditafsirkan seenak perut mereka. Dengan hawa, dengan hawa nafsunya. Akhirnya tersesat. Sok tahu. Allah tidak menginginkan seperti itu, kamu katakan seperti itu. Ini berbahaya juga. Wa hunaka adillatun muhkamatun tubayyinuha wa tuwaddihuha. Padahal di sana ada dalil-dalil yang muhkamah, muhkamat, menjelaskan, menerangkan. Apa diantaranya? Ayat yang muhkamat yang menjelaskan. Seperti ayat, Laisa kamislihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Laisa kamislihi syai'un, wa huwa sami'ul basir. Ini muhkam. Sangat jelas maknanya bahwa Allah tidak sama dengan sesuatu apapun. Pegang kuat-kuat. Abdu alaiha bin nawajid. Pegang kuat-kuat, gigit dengan geraham kalian kaidah ayat bahwa Allah tidak sama dengan apapun. Ini pegang kuat-kuat. Maka ketika memahami Allah menciptakan Adam ala suratihi. Allah menciptakan Adam seperti bentuknya Maksudnya sama dengan Allah. Tidak mungkin. Kenapa? Ayatnya jelas. Kaidah ini menjadi dasar. Pegang kuat-kuat. Gigit dengan geraham kalian. Laisa kamislihi syai'un. Maka para ulama beberapa mereka memahami ala surati ala surati Adam karena riwayatnya dalam lafaz lain disebutkan khalaqallahu Adam ala suratihi tuluhu sittuna diraan." Allah menciptakan Adam atas bentuknya. Panjangnya, yakni tingginya 60 hasta. Maka sebagian ulama mengembalikan domirnya bukan kepada Allah tapi kepada Adam. Allah menciptakan Adam atas bentuknya yaitu tingginya 60 hasta. Tapi ada khilaf memang. Walaupun yang menyatakan bahwa domirnya kembali kepada Allah. Allah menciptakan Adam atas bentuknya. Karena dalam lafad, ala suratir rahman. Allah menciptakan Adam dengan bentuk rahman. Bentuk dari Allah. Kata mereka, karena megang kaidah tadi, megang kaidah laisa kamislihi syai, maka maknanya bentuk yang Allah kehendaki. Bentuk Allah maksudnya bentuk Allah yang Allah kehendaki untuk Adam. Tetap tidak menyamakan dengan Allah Ta'ala. Demikian pula ada yang menafsirkan dengan sekian tersir, semuanya tidak ada yang menyamakan Allah dengan makhluk. Karena ayatnya laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama dengan Allah sedikit pun. Terima hadisnya yang sahih Allah khalaqa Adam ala suratihi terima adapun bagaimana kayak apa seperti apa wallahu taala a'lam yang jelas Rasulullah SAW menyatakan Allah menciptakan Adam atas bentuknya Ikhwanifiddin a'azakumullah kembali kepada kita maka saya katakan bahwa kaidah ini sangat penting dan pembahasan kali ini harus ekstra hati-hati dalam memahami harus betul-betul teliti. Jangan sampai salah paham. Hunaka adillatun muhkamatun tubayyinuha wa tuwaddihuha. Karena ada kaidah-kaidah yang muhkamah, yang sudah muhkam, kokoh, sabit maknanya dan sabit juga asalnya. Riwayatan wa dirayatan. Tubayyinuha wa tuwaddihuha. Menerangkan, merincikan, walhamdulillah. Fayajib an yaruddal mutasyabih ilal muhkam. Maka kaedahnya yang mutasyabih harus dikembalikan kepada yang muhkam. Kaedahnya. yang mutasyabihat dikembalikan kepada yang muhkamat. Yang muhkamat itu yang kokoh maknanya tidak memiliki kemungkinan makna lain. Seperti tadi laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang sama dengan Allah sesuatu apapun. Ini jelas, muhkam. Sedangkan kalimat Allah menciptakan Adam ala suratihi. Mungkin maknanya begini. Mungkin itu domirnya kepada Adam. Mungkin kepada Allah Ta'ala. Ini masih ada ihtimalat. Namanya mutasyabihat. Maka yang mutasyabihat dikembalikan kepada yang muhkamat. Tidak mungkin bertentangan dengan yang muhkam. Hadihi hiya al-qa'idah. Inilah kaidahnya. Raddul mutasyabih ilal muhkam. Wa hadza la yahtadi ilaihi illa rasikhuna fil ilm. Dan yang seperti ini tidak akan terbimbing untuk bisa memahaminya kecuali orang rasikhuna fil ilm, orang-orang yang dalam ilmunya. Artinya para ulama. Ayajib ala talib al-ilmi wal muhtadi alla yatasarra fi hadhil umur maka hendaklah semestinya para talibul ilmi para pencari ilmu para santri para pemula jangan terburu-buru dalam memahami hadis-hadis yang seperti ini hadis-hadis yang maknanya ya, sulit dipahami atau e, eh, kaifiahnya sulit dipahami hati-hati jangan terburu-buru Bal anha, bahkan semestinya berhenti dulu. Jangan lancang memahami seenaknya sendiri. Wa an yata'allam kaifa yafhamuha. Setelah itu berhenti, wallahu alam apa maksudnya. Kemudian belajar. Dari siapa? Dari rasikhina fil ilm. Dari rasikhina fil ilm karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka. Warasikhuna fil ilmi yaqoolun. Adapun orang yang dalam ilmunya berkata, "Aman nabihi kullun min indi rabbina." Dipuji oleh Allah sikapnya orang-orang yang dalam ilmunya. Fayata'allam kaifa yafhamuha ala manhaji salaf. Maka hendaklah belajar memahaminya dari manhaj salaf, dari para ulama salaf. Al-jaddah wadihah. Jalannya jelas. Al-jaddah wadihah. Jalannya Jelas. Wasalaf maqassaru fi bayanil haq. Dan para salafus saleh maqassaru fi bayanil haq. Mereka tidak kurang dalam menjelaskan. Tidak kurang. Cukup. Walhamdulillah. Wa wad'il qawa'id wad-dawabit. Demikian pula tidak kurang mereka dalam meletakkan kaedah-kaedah Wadawabit, garis-garis patokan. Tidak kurang, lengkap. kaedahnya jelas. Patokannya jelas. Lakinna hada yahtaju ila ta'allum. Tetapi semua itu perlu kita belajar. Apa kaidah-kaidahnya? Apa garis-garis patokannya? Apa rambu-rambunya? Sehingga kita tidak salah dalam memahami, tidak tersesat dalam memahami hadis-hadis yang seperti itu. Yang di dalamnya ada berbagai macam perkara yang sulit untuk bisa dipahami oleh akal-akal kita. Maka hendaklah kita mempelajari kaedah-kaedahnya dari para ulama. Wa mislu hadza aidan dan yang seperti ini juga adalah ucapan Rasulullah SAW. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya. Rabb kita turun ke langit dunia. Fi thulutil lailil akhir. Di sepertiga malam terakhir. Ini hadis yang sahih. Bahkan mutawatir. Sekian banyak hadis dari sekian banyak para ahlul hadis dalam kitab-kitab hadis. Dalam kitab sahih, kitab musnad, kitab sunan, kitab muatta'at, semuanya meriwayatkan. Terus. Ya. Fama baqiya, apa sisanya? Kita terima. Tetapi untuk menerangkan bagaimana Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir Sedangkan sepertiga malam terakhir itu beredar di dunia terus. Sebentar di sini, sebentar di sana. Bagaimana ini? Bagaimana memahaminya? Jangan berbicara kayak apanya. Kamu gak sanggup. Akalmu, akalku, akal kita semuanya sangat sempit. Gak mampu. Kita tanya dulu bagaimana Allah? Kayak apa Allah? Oh nggak tahu. Apalagi turunnya. Kayak apanya juga kamu gak tahu. Apalagi turunnya. Kan begitu. Sehingga berita tadi sahih kita terima bahwa Allah turun ke langit dunia seperti malam terakhir. Kayak apa? Wallahu taala a'lam bisawab. Sama dengan riwayat Yanzil Ashiyat Arafah Allah turun di Arafah atau turun ke langit dunia di hari Arafah. Saya ulangi, turun ke langit dunia ketika hari Arafah. Wa ya'ti yawmal qiyamah. Demikian pula disebutkan ya'ti yawmal qiyamah. Atau disebutkan pula dalam riwayat yaji'u dengan lafaz yaji'u yang mananya juga datang. Allah datang Al qiyamah. Li faslil qada'i baina ibadah ketika Allah akan memutuskan keputusan-keputusan di antara para hamba. Nusbitu Hadil asyalillahi ala haqiqatiha. Sama. Sikap kita terhadap hadis ini sama dengan sikap kita terhadap hadis-hadis yang tadi dan juga seperti ayat-ayat sakhirallahu bihim Allah memperolok mereka atau kalimat Allahu yastahzi'u bihim Allah yastahzi mempermainkan mereka ini semua barakallahu fikum sama dipahami dengan kaidah tadi. Allah tidak sama dengan makhluk. Dan kaifiahnya sesuai dengan keagungan Allah, sesuai dengan ketinggian Allah. Wallahu taala a'lam. Allah yang lebih tahu. Duna tadakhul fi tahdidil kaifiyah. Jangan kamu masuk pada perkara kaifiyah. Jangan ikut campur, jangan gegabah berbicara tentang kaya apa kaya apa jangan. Jangan ikut campur di sana dan jangan masuk pada perkara-perkara yang kamu tidak akan bisa, tidak akan mampu, akal kita nggak akan sanggup. Yaitu tentang kaifiyah. Falanatakallafa arifata kaifa ya'ti. Maka jangan kita memberat-beratkan diri kita sendiri untuk menerangkan kayak apa datangnya, kayak apa turunnya, Kayak apa memperolok-olokkannya, kayak apa, kayak apa, kayak apa. Jangan memberat-beratkan diri. Menyatakan kaifayaji, kaifayati, kaifayanzil. Hal kaifiyah la natadakhal fiha. Masalah kaifiyah kita tidak ikut campur di dalamnya. Tidak kita paksa-paksakan diri kita untuk memahami kayak apa. Jangan. Nggak akan sanggup. Amal makna fahuwa ma'qulun. Adapun maknanya sudah terpahami dengan akal. Allah turun ke langit dunia. Paham. Allah datang juga dipaham. Allah memperolok-olokkan mereka. Kita paham. Tetapi kaifiahnya kayak apanya? Pasti tidak sama dengan makhluknya. Pasti sesuai dengan keagungannya. Kemuliaannya. Ini kaedah-kaedah yang jangan kita lepas. Kaidah-kaidah yang jangan sedikit pun lepas dari kita. Allah tidak sama dengan makhluk. Allah maha mulia, maha tinggi, maka sesuatu dari sifat-sifatnya, semuanya sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan ketinggiannya. Walihada lama su'ilal imamu malik an kaifiyatil istiwa. Oleh karena itu Imam Malik ketika ditanya bagaimana istiwa, ketika membaca Ar-Rahman al-Arsh istawa, kaifa istawa, bagaimana istawanya Allah, bagaimana tingginya Allah di atas arsh, karena istawa maknanya tinggi di atas sesuatu. Bagaimana Allah di atas arusnya? Kayak apa? Imam Malik berkata, itu pun setelah beliau terdiam sejenak, keringat dingin terlihat di jidatnya, karena marahnya dengan pertanyaan seperti itu, dia tahan sampai surya bihi, beliau mengangkat kepalanya dan berkata, kalimat istiwa sudah jelas. Allah di atas arus. Titik. Ma'lumun ma'nahu. Sudah dipaham maknanya. Kata Imam Malik. Wal kaifu majhul. Kayak apanya tidak diketahui. Karena tidak diceritakan. Tidak di Quran, tidak di sunnah. Kayak apa? Wallahu alam. Tidak digambarkan. Wal imanu bihi wajib. Tetapi beriman kepadanya wajib. Mengimani bahwa Allah di atas arusnya Wasu'alu anhu bid'atun. Sedangkan pertanyaan tentang kaya apa, kaya apa adalah bid'ah. Ini manhaj yang diajarkan oleh Imam Malik. Ini rambu-rambu yang diajarkan oleh seorang imam ahlu sunnah wal jamaah untuk tidak natadakhal fil kaifiyah untuk kita tidak ikut campur dalam masalah kaya apanya kaya apanya Wallahualam. alam kita tidak tahu zat Allah apalagi turunnya, apalagi datangnya. Tidak tahu. Berbicaranya, yang nggak tahu. Yang jelas Allah berbicara dan Al-Quran ucapan Allah. Kayak apa berbicaranya? Kita tidak tahu. Yang pasti tidak sama dengan makhluk. Yang pasti sesuai dengan keagungannya. Sesuai dengan kemuliaannya. Hadihi al-qa'idah. Sehingga ikhwan ibn a'azakumullah, ini saya katakan tadi adalah perkara yang sangat penting tidak kita pegang prinsip-prinsip ini, niscaya kita akan salah paham dan akan sesat. Karena salah paham memahami masalah-masalah seperti ini, urusannya menyimpang dalam masalah akidah. warahmatullahi wabarakatuh.